Negeriku Karya Mustafa Kisri. Mana ada negeri sesubur negeriku Sawahnya tak hanya menumbuhkan padi, tebu dan jagung Tapi juga pabrik, tempat rekreasi, dan gedung. Perabot-perabot orang kaya di dunia. dan burung-burung indah piaraan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermula dari lautku. Emas dan barang perhiasan yang mereka gunakan digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku. Majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh Nusantara manca negara, Berangkas-berangkas ternama di mana-mana menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarang rata-rata pemimpin negeriku dan handai saulannya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku. Penganggur-penganggur diberi perumahan, gaji dan pensiun setiap bulan rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan sakti instansi. Maling-maling diberi konsesi. Tikus dan kucing asyik berkolusi. Baktian Moko selaku Dekan Fakultas Kehutanan UGM serta para hadirin baik dari kalangan dosen serta mahasiswa yang kami yang kami muliakan selamat datang dalam acara Orasi Budaya bersama Syari Haji Mustafa Pertama-tama puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang mana berkat rahmat, karunia serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan kali ini dan juga dalam acara yang istimewa di pagi hari ini. Selawat serta salam lalu bulan kita panjatkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Berkatnya lah telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang dengan ilmu kali ini. Baik, sebelum menuju ke acara yang dua kita dan rekan saya saya Putra, kami bangga menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan UGM. Baik, selama kurang lebih 3 jam ke depan ya Mas ya, kita akan memandu acara yang sangat luar biasa ini namun sebelumnya kami akan membacakan susunan acara yang pertama yaitu ada pembukaan. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Indonesia Mada. Acara selanjutnya yaitu sambutan dekat Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kemudian acara itu yaitu orasi budaya dari Kiai Haji Mustafa Bisri. Dan di akhir acara penutup. Baik, menuju ke acara kita yang pertama, Mari kita buka acara pagi hari ini dengan bersama-sama memanjatkan doa. Berdoa agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Indo Kejamada yang dalam ini akan dipimpin oleh rekan kita, Saudari Novena Musintiasa. Kepada Saudari Novena dipersilakan. untuk berdiri. Baik, lagu yang pertama yaitu Indonesia Raya. jika pada acara kita selanjutnya yaitu sambutan Dekat Fakultas Kehutanan UGM yang akan kepada Bapak Dr. Satyawan Sudiatmoko waktu dan tempat kami persilakan. ini saya sangat berbahagia sekali atas kehadiran Gus Mus dan Gus Chandra yang bersedia meluangkan waktunya untuk hadir. Gus Mus ini sejak dari Jombang sampai sekarang itu baru dua hari di dalam. Jadi sudah keliling kemana-mana dan alhamdulillah kita diberi waktu tidak usah menunggu terlalu lama. Waktu dosa atas atas apa ya atas belajar di sini. Mengapa acara ini kita lakukan? Saya dan bapak-bapak, ibu dosen di Fakultas Kehutanan beberapa waktu yang lalu diserai oleh orang tua Anda untuk mendidik Anda dan mengajari Anda menjadi orang yang pintar, orang yang ahli, tapi juga orang yang berakhlak, yang baik. Menjadi orang yang memiliki peran positif terhadap bangsa kita. Tanggung jawab yang diberikan orang tua ada kepada kami akan kami selesaikan dengan segenap kemampuan yang kami miliki. Untuk keahlian kehutanan, untuk pengetahuan ilmu alam, tentu kami kamilah yang memiliki kompetensi untuk itu. Akan tetapi satu gejala yang sangat ironis ketika katanya Indonesia makin maju, ketika utek di Indonesia makin berkembang, ketika para sarjana lulusan perguruan tinggi makin banyak, ternyata ada atau banyak terjadi kerusakan di mana-mana. Kesejahteraan rakyat mungkin juga tidak banyak meningkat. Mungkin ada sesuatu yang kurang di dalam pendidikan ini. Oleh sebab itu kami mengundang Gus Mus untuk memberikan tausiah kepada kita bersama. Anda itu setelah lulus niat Anda belajar, niat Anda menjadi mahasiswa itu sejak awal harus diniati dengan niat yang baik, niat yang benar tidak menutup, tidak memungkiri kenyataan mahasiswa putaran itu yang nakal sudah ada, yang pintar sudah ada, yang nakal tapi pintar sudah ada, yang pintar tidak nakal sudah ada, dan yang nakal tidak pintar sudah banyak. Nah itu bukan masalah besar sebenarnya. Komputer itu memang tugas kita untuk memintarkan Anda sekalian. Tetapi peran Anda itulah nanti yang akan kita tuntut ke depan. Oleh sebab itu kuliah perdana itu menjadi satu hal yang penting. Kuliah perdana itu dalam rangka memberikan kepada Anda sekalian garis kehidupan Anda itu seharusnya diarahkan ke mana. Apakah cukup dengan pekerjaan dengan gaji tertentu menjadi orang bisa menjadi orang sukses menjadi pejabat di kementerian apakah itu orang sukses tetapi sudah disampaikan dalam puisi Gus pejabat yang tidak baik juga ternyata masih banyak di Indonesia Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara sekalian, terutama para mahasiswa, dan juga para dosen mohon maaf Prof. Sabas, Prof. Lis dan Bapak-Bapak sekalian peran dosen itu sebenarnya apa sih itu mungkin juga nanti kita dengarkan karena beliau di pengasuh pondok pesantren ya mungkin orang mahasiswa nakal itu apakah seperti Pak Sigit sidang panggil kasih SP nilainya dibatalkan saya seperti itu apa itu nanti akan mendidik nah, itu itu kita akan banyak belajar dari dari di Mas Jojo bukan itu pendekatannya Mas Kalau SP paling mudah bukan seperti pejabat negara mencap orang-orang yang melanggar milik negara atau menduduki tanah negara secara legal itu memang mudah tapi mau yuk aku terus apa tidak ada jalan yang lebih baik ini memang berat, saya mungkin kita juga perlu lagi introspeksi diri yang mudah-mudahan dari Gus kita mendapatkan perspektif baru sebenarnya jadi dosen itu seperti apa. Mas di misalnya sudah berubah kelihatannya pakai peci nah, saya pakai peci itu terprovokasi beliaunya itu karena Pak Agus Picus saja pakai peci kok saya tidak gitu. Ya, Tentang budak-budak itu saya datang meja ya Pak Haji. Jadi saya sudah sholat Pak Pak Pak itu jadi. Nah, peningkatan-peningkatan itu ya kita kita inginkan dari dari dari pertemuan-pertemuan semacam ini. Pertemuan-pertemuan eh, kuliah perjalanan akan kita adakan terus-menerus kuliah perjalanan. Tema kali ini adalah ilmu yang bermanfaat. Apa ada ilmu yang tidak bermanfaat? ilmu yang bermanfaat, orang yang bermanfaat. Orang berilmu tidak bermanfaat, tidak ada gunanya. Ilmu itu pasti ada manfaatnya, tapi ibarat pisau dengan dua sisi tajamnya, Anda gunakan yang mana? Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan selamat eh, menghayati dan jangkan baik-baik apa nanti yang akan disampaikan oleh Gusmus. Saya yakin kalau Anda mengucapkan baik-baik, menghayati, syukur-syukur bisa menjalankan, Anda tidak hanya menjadi orang yang memiliki kemampuan ilmiah, tetapi juga menjadi manusia yang memiliki tanggung jawab moral terhadap bangsa. Sekian, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan saya mohon maaf akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Setiawan Priyatmoko yang telah memberikan sambutannya selaku Dekan Fakultas Kehutanan UGM. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke acara ini. Acara yang paling tunggu tunggu yaitu orasi budaya yang akan diberikan oleh Kiai Haji Mustafa Tisri. Namun sebelumnya, kita akan terlebih dahulu membuka pelaksana semacam ini. Barangkali teman-teman ada yang belum tahu Gus Mus ya atau atau Kiai Haji Mustafa Bisri. Ada yang belum tahu, ada yang belum pernah mendengar namanya? Ah, tidak ada. sudah tidak asing. Sudah tidak asing lagi nama Mus ini di telinga kita sehari-hari. Beliau adalah seorang kiai pemuka agama dan tidak sampai di situ, Mas. Mulia. Ya. Bapak Kiai Haji Mustafa Bisri ini atau Pak dipanggil Mus juga merupakan seorang budayawan, seniman, penulis produktif. Dan barangkali teman-teman juga pernah membaca puisi-puisi beliau, itu sangat keren sekali. Dan saya pribadi ngefans berat sama Bapak Kiai Mustafa Bisri. Dan tepukan dulu dong kepada Gusmo. Jika diungkapkan dari segi puisinya, lebih banyak menceritakan soal kritis, mengkritisi sosial gitu ya, mengkritisi negara utamanya. Namun dikemas dalam bahasa-bahasa yang penuh estetika tinggi. Itu saya senang sekali. Dan juga buku-buku beliau itu sudah sangat banyak sekali, utamanya di bidang agama ya, seperti itu. Oke, kita nggak akan panjang lebar. Langsung saja. Langsung saja. Sabar Karena sudah tidak sabar, aduh ayo sebuah masih panas panas dari tadi seperti itu ya teman-teman sangat antusias sekali terbukti dengan jutaan orang hadir memenuhi auditorium Fakultas Berbangga luar biasa sekali. Semoga teman-teman mendapatkan pencerahan bagi olahraga gak baper lagi gitu ya. Kita mendapatkan pencerahan dari Apalagi awal semester. Awal semester semangat. Mas masih semangat. Ya semuanya semangat kembali. Jadi semangatnya nggak Mas ya? Langsung saja. Kita panggil bersama-sama. Gus Picus. Ya. Ya. Kami satu dan tempatnya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi uh, kalau Gus itu kan makomnya sudah tinggi, tapi kebetulan nama saya itu emang Agus. Jadi panggilannya Gus, biasa dipanggil Pijus. Nah, sebelum uh, ini mohon maaf Gus, ini kali pertama saya memakai apa biji di fakultas. Oke teman-teman sekalian, uh, sebelumnya saya akan berkenalan dulu Pak Pak Agus Safianto dosen apa bukan gitu. Nah, ya. Ya sampai saat ini saya masih tercatat sebagai dosen Fakultas Kehutanan, belum dipecat oleh Bapak Dekan. Eh, sebelumnya saya akan memperkenalkan uh, pemandu pemandu acara ini ya. Beliau adalah Gus Chandra Malik, nama lengkap Hartawan Chandra Malik. Hartawan Chandra Malik. Beliau adalah uh, pengasuh pondok pesantren Asyhadah. Uh, dikenal sebagai seorang sufi penulis buku sampai dengan saat ini sudah ada enam buku antara lain Makrifat Cinta, Ikhlaskanlah Allah, uh, Antologi Fatwa Rindu, kemudian menyambut kematian, Mawar Hitam dan eh Mawar Mawar Hitam dan uh, Mustika Naga. Sebentar lagi akan muncul lagi Republik Ken Arok. Eh, Gus Kusandra ini juga seorang uh, pen, penulis dan penyanyi lagu-lagu religi um, sudah banyak albumnya nanti kalau teman-teman tertarik bisa cari di uh, iTunes ya jangan download gratisan oke okay, biar nggak lama karena sudah menunggu meskipun ini tadi alay jutaan orang di oh, luar aja nggak ada orang gitu kan waktu dan tempat saya persilahkan kepada Gus Sandra untuk memberikan pengantar, kemudian e, nanti highlighting juga dan memandu acara kita kali ini. Tepuk tangan untuk Gus Sandra dan Gus Mus. Alat kekuasaan saya serahkan kepada Gus Sandra. Oh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Mas Picu sudah masuk Islam Sudah masuk Alhamdulillah segala puji bagi Allah Yang telah mempertemukan kita Mahasiswa baru, mahasiswa lama, bekas mahasiswa Mahasiswa S2, mahasiswa S3 gurunya mahasiswa, dosennya mahasiswa. Hari-hari ini Tuhan sedang sangat terkenal di Indonesia. Jadi yang dipaparkan tadi di Nusantara ada segala sesuatu, itu belum belum semua. Masih ada Tuhan, kemudian Saiton, ya. Tuhan ditemukan di Banyuwangi. Saiton ditemukan di Palembang. Malaikat ditemukan di Nganjuk. Nabi ditemukan di Pamekasan komplit yang belum ada Idris sama Ifrit. Kita memiliki segala-galanya. Bahkan hutan di Indonesia ini paru-paru dunia. Kita belajar banyak hal dari pohon. Betapa hidup itu seharusnya mengakar. Harus sangat kuat menunjang dari batang, dengan ranting, daun, dan bunga. Bahwa hidup itu harus kokoh seperti batang Hidup itu harus menyerap energi alam semesta sebagaimana daun-daun yang menyerap matahari. Bahwa hidup itu harus pada akhirnya berbuah. Bahwa hidup itu harus berbunga yang tidak hanya elok dipandang tapi juga sedap aromanya. Dalam banyak hal Allah seringkali Tuhan yang Maha Esa seringkali menggunakan pepohonan sebagai ilustrasi. Contohnya, seandainya daun-daun digunakan sebagai kertas dan lautan sebagai tintanya untuk menulis ilmu Tuhan, ilmu Allah, maka tidak akan pernah cukup. Pohon yang digunakan ilustrasi. Gambaran-gambaran tentang surga juga demikian. Taman-taman yang rindang, penuh dengan buah-buahan. Dan itu semua kita miliki. Tapi pertanyaannya kemudian di mana Tuhan? Kok kerusakan demi kerusakan terus terjadi, utamanya di Indonesia? Tapi pertanyaan sebelum itu adalah ternyata tidak ada yang mencari Tuhan. Kalau kita datang ke gedung yang pertama kita cari sekarang colokan. Ya, ada colokan atau tidak? Yang kedua toilet taubatnya di mana? Tidak ada yang bertanya Tuhan di mana. Tapi ketika ada hal-hal yang negatif, kerusakan-kerusakan, musibah, kemudian kita mempertanyakan kehadiran Tuhan. Pertanyaan berikutnya adalah jumlah sarjana kehutanan, jumlah mahasiswa kehutanan terus menerus bertambah, tapi kerusakan juga bertambah di hutan-hutan kita. Lalu apa manfaatnya dibuka fakultas kehutanan, Kenapa tidak ditutup dulu aja? Seperti ditutupnya PNS itu loh. Pendaftaran PNS ditutup dulu. PNS yang ada diperdaya gunakan. Apa gunanya jadikan fakultas hukum, fakultas kehutanan di antara kita Ya? Kalau kemudian kerusakan terus terjadi. Tapi kita bicarakan di dalam sebelum pertemuan ini. Ternyata fungsi pengajaran dan pendidikan yang belum seimbang ternyata tugasnya universitas itu lebih pada pengajaran padahal universitas berada di bawah dikti pendidikan tinggi seharusnya di bawah carti pengajaran tinggi nanti kita koreksi ke departemennya nah ada di antara kita Kiai Haji Mustafa Bisri beliau adalah putra dari Kiai Haji Bisri Mustafa Beliau adalah ayah anda dari Gus Isri Mustafa. Jadi bisa kebalik-balik. Ya. Eh, Tolong dicek ulang ini ya Bisri Mustafa atau Mustafa Bisri. Beliau sosok yang luar biasa. Saya berguru banyak hal terhadap kepada beliau. Tapi saya tidak bisa berguru kenakalan kepada beliau karena beliau alim sekali, tidak nakal. Saya banyak belajar nakal pada Gus Picus tadi. Hari-hari ini beliau menjadi pusat perhatian yang sangat luar biasa, utamanya di masyarakat Nahdliyin, masyarakat Nahdlatul ulama dan umumnya masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia ketika mengajarkan kepada kita kerendahan hati, tawadhu. Ketika banyak orang berebut amanah, beliau mengajarkan kepada kita untuk menyerahkan amanah kepada yang lebih berhak dan beliau kembali kepada masyarakat mengabdi tanpa harus ada embel-embel jabatan atau pangkat. Beliau menerima anugerah dari pemerintah Republik Indonesia, anugerah kebudayaan dari Presiden Jokowi, ada dua GM, Gunawan Muhammad dan Gusmus. Tahu bedanya Gus sama Kiai, kenapa beliau memilih tetap Gus? Karena kalau katakan Said Abdul Zirat, Kiai harus sholat. Kalau Gus boleh tidak sholat. Ya. Gus masih boleh nakal kalau kiai malah nggak boleh nakal sama sekali. Itu. Beliau juga menerima gelar doktor honoris causa dari UIN Sunan Kalijogo Yogyakarta pada tahun 2009. UIN ini kan UIN ini singkatan dari Universitas Islam Negeri jadi ada Islam negeri, ada Islam swasta, Islam Nusantara, Nusantara. Eh, banyak sekali. Tidak perlu khawatir, Islam itu memiliki nama yang banyak. Kita akan belajar banyak hal dari beliau. Beliau seorang penulis yang produktif, beliau seorang penyair, cerpenis, isais, pelukis. Apa yang belum bisa? Yang belum menyanyi, nanti kita tantang ya. Jadi saya unggul satu tingkat di atas beliau menyanyi saya. Walaupun beliau unggul lagi satu tingkat, suaranya lebih merdu. Mari kita berdoa bersama untuk kesempatan pagi hari ini sebelum Gusmus menyampaikan paparannya. Al-Fatihah. Kepada Gusmus saya persilakan lewat kedua tempat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan yang saya hormati Bapak Dekan dan Ibu-ibu, Bapak-bapak dosen saudara saya Gus Chandra teristimewa adik-adikku mahasiswa semua rahimahullah pertama-tama saya harus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memperkenankan saya pagi ini sowan di kawasan intelektual yang menurut kabar-kabarnya universitas yang mempunyai concern untuk mengabdi kepada bangsa dan negara ini. Saya sungguh sangat dihargai diundang di sini. Nisbate gelandangan di sana karo dekan fakultas kehutanan eh, mungkin bawaan dari tren modernisasi konon kabarnya kata orang pinter-pinter itu tren modernisasi ini mengkhusus-khususkan menspesialisasikan. Jadi kalau dulu orang sakit apa saja, dokternya ya dokter satu itu dokter umum, sakit gigi, sakit kepala, sakit tenggorokan, mau beranak, dokternya ya dokter itu yang disebut dokter umum. Ketika modern, terus ada dokter khusus gigi, dokter khusus THT, ini kabarnya lebih modern lagi. Sekarang ada dokter khusus THT anak-anak. Jadi kalau bapak anak anak eh kopok kalau <laughs> bisa, itu dokternya dua. Eh, dokternya dua. Di Fakultas Kehutanan ini kan juga sudah pengkhususan dari fakultas-fakultas di universitas. Tapi masih di khusus khususkan lagi. Ada jurusan manajemen hutan. Ini sing pinter mulak ngalik hutan, ngantek ngantek hutan gitu. Tapi juga ada yang bagian konservasi. Eh, konservasi ini. Konservasi ini. Nah. Ini jadi sana yang bagian khusus manajemen rusak, sini bagian dandani. nah <laughs> saya itu khawatir di dalam beragama kita itu juga ikut itu. Jadi ada yang spesialisasinya poso dok. Salat yang enggak pokoknya poso. itu ada yang spesialisasi haji ya terus saja tapi korupsi terus <laughs> itu memang spesialisasinya haji ada yang spesialisasinya gedor bos tok ngomong yang mulia-mulia ini kelakuannya bagian mulia <laughs> aku sing bagian ngomong tok tapi nanti jangan-jangan ada spesialisasi azan ya azan tok sudah nanti balik kalau saya di kampus itu yang saya yang saya wedeni itu di kampus itu mesti opo-opo mesti ada tema nih lah saya itu biasa di desa, kalau desa tidak pakai tidak pakai tema, wis umum ngomong ku ya pokoknya, sak karep-karepku dhewe gitu loh. Kalau di kampus mesti yang Apalagi kalau mahasiswa itu kadang-kadang temanya daun. Aku nggak paham. lah tapi sebenarnya tapi itu mumet juga ini. Ilmu yang manfaat. Judulnya ilmu yang manfaat. Ini manfaat kanggo siapa dulu? Ilmu manfaat untuk siapa? Untuk mahasiswa nanti kalau sudah sarjana. Nek ndelok tadi itu. Apa lagu Gajah Mada tadi itu? GM tadi itu. Himno GM itu sini untuk Indonesia manfaatnya tapi tadi disindir katanya banyak sarjana kehutanan tapi hutan rusak semua jangan-jangan kebanyakan itu jurusannya manajemen kehutanan gitu. saya kalau ada keributan apa-apa di negeri ini, saya selalu menyalahkan londo. Kolonialis itu, londo itu dan pengajar kan. Tadi disebut-sebut tentang pendidikan dan pengajaran, itu juga londo yang bikin. Pengajaran dan pendidikan itu jaga londo. Ilmu juga dibegitukan sama londo. Sampai sekarang ini menteri-menteri pun itu termasuk menteri agama Pak, masih mengunyah-ngunyah produk kolonialis itu. Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Ini sangat merugikan. Karena ilmu agama itu bagian tunggu sing bangsa ngurusi hutan, ngurusi segala macam ini orang umum ini. Ini orang umum kabeh. Lah aku sing bagian orang umum dhewe. ini dan dan itu terus kita tersempit. Ini dari mana? Dari pesantren. Oh, ilmunya agama. Iya. Ini dari mana? Perguruan tinggi. Oh, ini umum. Gue sih jembatan barang iki sing umum. Ngurusi hutan ini. Bagian tunggu ini. ya. Padahal menurut Islam itu ilmu itu cuma satu. Yaitu ilmu fardu. Ilmu itu wajib dicari. dari ilmu fardu ini baru dipecah dua ada yang fardu ain ada yang fardu kifayah fardu ain itu adalah ilmu tentang Gusti Allah jadi setiap orang di dalam Islam itu harus kenal Gusti Allah itu yang ilmu fardu ain artinya setiap orang harus selain itu ilmu fardu kifayah semua termasuk soal hutan kifayah atau ain ya namanya Fardu ya harus nah sekarang tadi diingatkan oleh Bapak Dekan niatnya apa sampean itu di kehutanan niatnya apa apa kepingin jadi menteri kehutanan atau menteri pengen jadi Menteri kehutanan <laughs> menteri apa Menteri? atau mau apa sebab niat ini yang paling pokok sekarang banyak pesantren-pesantren itu yang sudah mulai sadar bahwa dikotomi umum dan agama itu bikinan London kolonialis. Ter, terlepas dari sistem imamah di Iran, di Iran itu kiai bisa bicara budaya, bisa bicara politik, bisa bicara apa saja. Ayatullah ayatullah itu bicara soal militer juga bisa. Kenapa? Karena mereka integral, ilmunya itu tidak dipisah-pisah. Kalau di kita enggak, kiai ya sudah. Ngomongin bangsa kuburan, bangsa halal haram, halal haram gitu aja. Ya. Tidak ya. ngomong Bisa. Padahal ilmu tidak bisa dipisah-pisahkan gitu. Nah, sekarang antara pendidikan dan pengajaran tadi, ini dua hal yang selalu dikacaukan sampai sekarang. Jangan-jangan ini juga lonto. Aku senangannya dengan ini lonto aja. Pengajaran itu kan cuma memberikan informasi. Hanya memberi informasi. Anda sekarang dikasih informasi tentang seluk beluknya hutan, mulai manajemen sampai bagaimana nanti teknologi, apa nama hasil itu segala macam itu dikasih itu winter sampean winter tapi sampean ngamal ilmunya apa enggak itu enggak soal kedua manfaatkan ilmu sampean untuk apa soal kesekian itu pengajaran dalam bahasa Arab pengajaran itu taklim komputer saya itu oh, uh, winter uh, tidak karuan ya, dia apal hadis itu sampai kutu putih ah apa semua Quran segala tafsir tafsir itu sampai apa semua apa catur itu saya kasih dia informasi tentang catur saya main catur sama dia kalah terus seperti itulah kalau orang hanya dikasih itu. Sedangkan pendidikan itu bahasa Arabnya tarbiyah. Yang bisa merubah perilaku itu adalah pendidikan. Makanya saya tadi ngomong-ngomong Pak Dekan, ini banyak sekarang ini banyak pemimpin kita yang terpelajar tapi tidak terdidik. Terpelajar tapi tidak terdidik dia banyak informasinya nah, yang kalau dari sospol wah ngelotok politik teori ini teori ini teori. yang dari kehutanan yang ngelotok itu soal, soal hutan itu ngantek soal tarsan barang menogel tapi memanfaatkan ilmu ini bagaimana ini urusan pendidikan saya mau tanya sekarang di mana pendidikan di kita ini? Para nunsewu ini Pak Dekan kalau mengajar itu ah, pakai kalau malam doakan mahasiswa enggak? itu sama <laughs> ini mestinya ada ini kalau dipisah oh, saya sarjana umum umum, kok. Ya, ndak nggak mahasiswa bareng iku anake wong kok ben. Aku ndukakno anakku ae ora tau. Ini ini akibat itu. Jadi kan mestinya jadi satu. Wong kita itu ya kawulane Gusti Allah, tapi sekaligus wakilnya Allah Taala. Tapi kadang-kadang kita itu terlalu sadar dengan kekhalifahan kita, lupa tentang kehambaan kita. Sebaliknya ada yang sadar tentang kehambaan, tapi luka, lupa tentang kekhalifahan. Ini kalau dari lihat namanya fakultas kehutanan, itu disitulah letak anda sekalian nanti menjadi khalifahnya Allah untuk menjaga alam gitu. Kemudian kalau khalifah penjaga kalau wakilnya Allah di muka bumi lalu merusak alam. Itu ajaib sekali. Jadi dekannya siapa? <laughs> Yang diajarkan apa? Saya hanya melanjutkan <laughs> Jadi saya mohon ini menjadi pemikiran kita. Jadi eh, guru-guru eh, umum dalam tanda kutip sudah tinggalkan itu dikotomi bikinan kolonialis itu. Sekarang guru itu sama dengan kiai ya sama. Artinya kepada murid ya diulang dikasih pelajaran tapi ya dididik ditunggak no. Saya kira itu penting mendoakan santri itu. Mendoakan mahasiswa itu penting. Sebab kita tuh hanya sebagai sarana Tuhan saja untuk memperbaiki alam ini. Kadang-kadang itu kita itu kalau sudah mempunyai kelebihan, itu terus mengandalkan kelebihan kita, lupa kepada siapa yang memberi kelebihan itu. Kalau kaya, ngendul-ngendulno kayanya. Kalau pintar, mengandalkan pintarnya. Kalau kuoso, ngendul-ngendulno kekuasaannya. Padahal kekuasaan, kekayaan, kepandaian itu dari Tuhan Yang Maha Esa. Bukan Tuhan yang dari Banyuwangi itu. Ada seorang tua mengandalkan karena dia keluaran ikip dulu itu ikip namanya sekarang apa namanya itu wah soal pendidikan sudah ini sarjana pendidikan hmm, anaknya lima itu petakilan semua karena dia hanya mengandalkan itu Dan banyak sekali mereka yang diajari, terpelajar ini itu sudah mencukupkan dengan pelajaran itu saja. Kelihatannya kalau Pak kan sudah mulai sadar tadi. Makanya undang saya ini yang mau melawan dikotomi itu dah ini biar untuk kenal Gusti Allah sithik anu. ini kadang-kadang kita itu tuh bingung. Saya sendiri bingung. Jadi seperti tadi itu kan, itu kalau pakai peci itu Islam. Nah, ini padahal ini oleh orang yang terkenal sufi sudah mengatakan bahwa yang pecian itu Islam. Jadi ini nggak Islam semua itu. Padahal saya pakai peci ini karena saya pengagum Soekarno. Bung Karno itu pakai peci. Jadi mulai itu aku orang sering. Bukan karena bukan karena ini simbol Islam kak, ini simbol Indonesia ini. Saya ikut kanjeng Nabi, Nabi Nabi Muhammad itu pakai serban. Karena Arab pakai serban. Saya pakai peci, anak Indonesia pakai peci. Itu ikut kanjeng Nabi gitu. Kalau kayak saya pakai serban malah menyalahi sunnah Rasul. Karena Rasulullah tidak pakai belangkon tuh. Ini apa namanya? Memang antara pengajaran dan pendidikan ini memang penting Pak Deka. Konon kabarnya dulu Ki Hajar Dewantoro itu mau diangkat jadi menteri pendidikan dan pengajaran. Tidak kesel. Kalau menteri pengajaran tok saya mau. Karena di sini mau pengajaran tok. Nah, kalau tidak ada pendidikannya, maka bagaimana kita memanfaatkan ilmu itu sedemikian lupa sehingga seperti dikatakan oleh nabinya orang Islam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum anfa'ukum linnas. Yang terbaik di antara kalian adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia. Nah kalau tidak bisa memberi manfaat kepada manusia, minimal jangan merugikan manusia, kan gitu. Nah ini orang pandai kok malah ngerusak itu gimana? Saya kelingan lagi, lonjo lagi. Sistem sistem di kita ini. Dan sampai ini niatnya apa? Nanti saya tanya. Anda-anda yang di kehutanan itu. Dulu lonjo itu bikin sekolahan ini untuk kepentingan pemerintah Belanda. Perintah, pemerintah Belanda membutuhkan dokter sekian, membukalah fakultas kedokteran. Butuh pembangunan insinyur fakultas teknik. Ini untuk menjaga hutan fakultas kehutanan. Ini itu. Nah kita ikut top. Makanya sampai ada istilah revolusi mental itu. Itu sebetulnya Jokowi itu jiplak saya. Menjiplak bahwa kebenaran lah gitu ya. Bahasa halusnya kebenaran. Karena saya sudah mengucapkan itu pada awal reformasi. Awal reformasi saya harus nulis di Suara Merdeka dan di Jawa Pos. Saya sudah nulis. Pokoknya orang Indonesia ini kalau kepalanya tidak dicopot dulu, saya malah pakai bahasa ekstrim begitu. Lalu kepalanya orang Indonesia ada dicopot dulu, digenti kepalanya. Ya insya Allah, kiamat kurang dua hari masih begini terus. Kita itu tidak hanya diajari, tapi dididik Pak Harto 32 tahun. Dididik kita itu. Pakai didikan model kanjeng Nabi Muhammad, pakai keteladanan. Kanjeng Nabi itu kalau mendidik orang itu teladan pakai teladan anjir nabi misalnya menyuruh sholat beliau mengatakan selalu amara itu sholat sholatlah kayak aku jadi orang itu enak oh aku itu sholat kaji juga gitu kaji kayak aku muliakan istrimu seperti aku hormati tetangga contohkan kaji nabi hormati orang tua kayak kaji nabi sayangi anak muda ayah kan jenak. karena beliau begitu mendidiknya secara keteladanan seperti itu maka sahabat-sahabat pada zamannya itu hampir mirip-mirip semua sama kanjeng Nabi itu mirip bukan pas kalau pas mereka orang Nabi kembar pirang-pirang karena diajar secara keteladanan Ya kemarin itu sementara kiai-kiai yang katanya penerus Nabi itu kalau mendidik tidak model kanjeng Nabi ya adalah tapi satu dua yang lainnya tidak kalau ngajar ya eh, dada sekalian ini supaya rukun tapi dia sendiri provokator itu Sampaikan semua itu supaya jadi orang yang dermawan, yang loman kayak kanjeng Nabi. Dia sendiri meditnya setengah mati. Dilalah pesane Gusti Allah itu yang pakai metodenya kanjeng Nabi ini Pak Harto. Pak Harto mendidik kita, mengajari kita supaya kaya, dicontohi diri sendiri. ini jangan ketawa. Ini akibatnya luar biasa. Ini orang Indonesia sekarang. Itu sudah ngalim semua. Istilah pesantrennya ngalim. Bukan hanya ngalim, amil. Sudah mengamalkan ilmunya. Jadi kalau ada bak, tek, ye, iya, enak zamanku tau. Saya bilang, iya mbah, wong biyen Soehartane mau sampai ta ya. saya kabeh wong Soeharto kabeh. 32 tahun. Sampai jadi sarjana berapa tahun? 5 tahun. tambah SMP, SMP, SD berapa? 20 Ya, bakal. Ini 32 tahun. Sudah esteller ini. Di pesantren ada istilah ilmu yang sudah malakah. Istilah ilmu yang sudah malakah itu artinya yang sudah balik sumsum. Jadi kalau misalnya dalam ilmu gramatika Arab itu kalau jaa zaidun ro'a itu zaidan zaidnya ini berubah-berubah belakangnya kalau dikasih jaa dibaca zaidun kalau dikasih ro'a itu zaidan kalau dikasih maror itu bizaidin dan itu itu orang yang ilmu nahunya gramatika Arabnya sudah malaka itu dengar Ja'a Zaidan. Salah. Dalilnya apa? Enggak usah dalil lah. Ning kuping lain nak. itu, itu ilmu yang sudah malaka begitu. Dan nah, mungkin kalau Pak Dekan ini nggak usah delok teori-teorinya lagi lah. Kalau ada kebakaran hutan kita sudah tahu ini dari asal usulnya dari mana kan tahu ini ini jarakan sistematis atau apa siapa di belakang pembakaran ini dan lain sebagainya siapa yang menolongi hutan ini siapa mesti ini ngerti tapi menengai. <laughs> itu ya termasuk dosa itu Iya itu. Itu ilmu udah malak. Lah kita dididik 32 tahun. Bukan hanya malaka itu, malaka tul malaka. Jadi kita itu seneng dunia itu, seneng kaya itu. Tidak usah mikir. Terus pokoknya seneng. Embek wong suka itu hormatnya setengah mati orang Indonesia. Orang paling terhormat di Indonesia ini orang suka iso ngatur hukum, iso ngatur pejabat, iso ngatur Bisa ngatur rusak utang utawa kowe iku kalian jadi orang hutan ya iso. Jadi kan diatur. Orang sekarang nyalon bupati harus punya duit minimal 5 miliar minimal itu. Gak duit, wis aja macam-macam. Nyalon gak bisa. Nah kalau tidak punya duit bagaimana kalau kepengen? yang golek konco sing sugih duit kan gitu. Maka yang sugih duit ini investasi, investasi kepemimpinan. No aku mek kowe semene melihat to ya. Dadi engko bagai iki alas iki semene kanggo aku. Jadi kalau kepala tidak dicopot, jadi istilahnya ya Pak Jokowi evolusi mental kepala copot dulu. Iki sing marakno kepala lawas itu, sing sudah dicekoi sekian lamanya untuk menyintai dunia berlebih-lebihan. Mudin aja, mudin tahu mudin ya kaum kaum mudin itu akronim dari imamuddin betulnya Imamuddin, Imamuddin, Imamuddin jadi Imam Imamuddin itu pemimpinnya agama di desa. Itu kalau yang undang itu orang kaya, itu tahlilnya sampai seribu. Tapi kalau yang undang wong melarat langsung dulu. Mana hati Nabi Dunia Hasanah bla bla. Diludak. Itu tidak dipikir, tidak dipikir di bawah sadar langsung itu sudah malaka sudah demikian parahnya itu gimana kita kalau semuanya duit nah sampai kalau niatnya untuk mencari ilmu di sini untuk mencari duit sampai sampean nggak usah capek-capek ya. ngapain pakai kuliah gaya skripsi FC segala macam apa dekat-dekat saja sama orang televisi apa orang itu jadi no presenter apa jadi no artis apa pelawak apa ustad terus mulai sugih lah jadi ilmu yang manfaat itu kalau di UGM ini Ya yang memberi manfaat kepada negeri ini, bangsa ini. Sampai pikirkan sendiri. Sampai lihat jurusannya. Kalau tidak kuat-kuat mentalnya, ya jangan di manajemen hutan. <laughs> Pindah jurusan saja. <laughs> konservasi dulu yang bagus konservasi. Tapi kalau kuat tidak apa-apa, kalau manajemen itu memang bagus. <laughs> saya di mana-mana lalu menganjurkan bagaimana melawan ini. Kalau kita itu mau revolusi mental, itu kan kita harus tahu dulu loh, mental kita selama ini bagaimana. Kalau mental kita selama ini sudah baik, kenapa di revolusi gitu Kita harus menyadari dulu bahwa mental kita selama ini sudah dihancurkan selama ini. Dihancurkan. Dulu itu sampai masih ingat anggota dewan itu. Itu isare mau setuju, setuju. Tak urut kan? Selama saya setuju, setuju. Sampai saya bikin puisi judulnya Iya, iya. Ini setuju. ada kucing masuk di gedung parlemen. Iya. Setuju, setuju. Begitu Pak Hato Lengsel kemaruk terus tidak, tidak terus saja. Interupsi itu sekarang ini. Gak karuan tindungannya. Ini mentalnya masih mental. Iya. Om om tambah parah sekarang itu. Jadi kon makili kondangan berkata di pangan dewe. <laughs> sang transportnya kalau diimpor tak itu gak karu-karuan. <laughs> Jadi eh yang utama ini saya pesan ini kuliah perdana ya, namanya kuliah perdana saya. Saya boleh bolehkan saya mengingatkan adik-adik ini. Toto niatnya yang betul-betul bagus. Niatnya ingin ilmu dia apa? Kadang-kadang kita itu ah, melakukan sesuatu tanpa niat. Kawin aja orang niat kok. <laughs> Ditakoi kok kawin ada apa? Ya kita temen kawin masuk aku. <laughs> itu enggak kan niat itu. Enggak ngilmu, yo ya, ora niat rapo. apa. saya memang diterimanya di Fakultas Kehutanan ya Pak Ya senajan begitu tapi kan bisa diatur niatnya itu. Aku terus mentang-mentang karena yang terima Fakultas Kehutanan saya sebetulnya juga melihat apa namanya daftarnya ke dua fakultas yang diterima di sini ya. Tapi itu kan bisa diniati ketika mulai pertama kali niat saya di kehutanan ini niatnya. Itu nanti yang akan membimbing Anda sampai sarjana itu niat Anda sekarang ini. Kalau tanpa niat nanti nggak kawan dunungan ya sampai itu. nggak dengar. Ditarik ke sana, ditarik ke sini oleh kondisi, sampai ketarik ke sana, ketarik sini karena nggak punya niat. Jadi kalau niat sampai mau memberi manfaat yang sebesar-besarnya kepada manusia, kepada negeri ini. Itu Allah yang mendengarkan niat Anda akan membimbing Anda sampai Anda mencapai cita-cita Anda. Tapi kalau niatnya buruk, ya nanti dapatnya buruk. Saya kira eh, ngomong gak dibatasi ya aku ngantek dulu ya iso ae. Ngene penggaweanku ngomong. Jadi itu Pak Dekan ini saya kira sudah nyukupi yang jenengan karep napa belum Jadi ini yang bisa saya sampaikan. Lah saya biasanya memang ngomong itu semau saya jadi ya. Sampai sendiri yang nyocok-nyocokkan dengan temanya ini sing cocok nanti tema gitu <laughs> itu kebiasaan saya jadi begitu kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya sengaja tidak membatasi waktu kosmos karena kalau kita batasi rugi gitu ya mumpung beliau kerso hadir di antara kita ya kita menimba ilmu sebanyak-banyaknya dan dalam tradisi pesantren juga ada ngalap berkah. Nah, ini yang mungkin tidak dilakukan oleh teman-teman di universitas. Sehingga tadi beliau mengingatkan tentang pentingnya dosen mendoakan mahasiswa-mahasiswanya. Pun demikian, mahasiswanya juga menjaga adab kepada guru-gurunya, kepada dosen-dosennya. Ngalap berkah. Karena beliau senior-senior kita lebih dulu tahu tentang ilmu kehutanan, maka saya pula kita ngalap berkah kepada beliau-beliau ini. Sejumlah hal yang disampaikan oleh Gusmus yaitu tentang bagaimana menata niat. Toh niat itu gratis, kan kita suka yang gratisan kan ya. Jadi bikin niat yang baik sebaik-baiknya. Kemudian mengingatkan tentang manfaat, manfaatnya untuk siapa. Kalau melihat dari himne UGM maka manfaatnya untuk bangsa dan negara, negeri Indonesia. Beliau mengingatkan tentang e, dikotomi antara pengajaran dan pendidikan yang ternyata itu diyakini sebagai bikinan e, Belanda kolonialisme dan juga mengingatkan peran penting Soeharto dalam menggunakan ilmu keteladanan mendidik kita yang pada akhirnya e, menjadikan kita hari ini tergantung kepada kita apakah mau melakukan revolusi mental atau akan tetap seperti ini terus tentang PC ya Islam atau kita yang baru populer Gus jadi sekarang kita sedang gunakan tentang siapa yang lebih Islam di antara yang lain tapi sesungguhnya lebih penting dari Islam mungkin ini Islami atau tidak karena yang Islam belum untuk Islami yang tidak Islam ternyata banyak yang Islami tapi pembicaraan tentang itu nanti di fakultas tarbiyah fakultas Kehutanan Insya Allah seperti itu. Nah, silahkan kepada Anda yang memiliki ya, pertanyaan-pertanyaan ya, disampaikan kepada Kosmos. Saya buka uh, pertama untuk tiga penanya dulu dari sisi sini silakan. Satu yang berjilbab hitam, yang tengah silakan, yang berkacamata. Oke, yang berjilbab biru sudah tiga dari kalangan dosen, satu bapak ya. Saya persilahkan pada penanya pertama yang berjilbab hitam silakan. Oh, ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fani Lanasita. Nah, sebenarnya saya ini bukan dari Fakultas Kehutanan. dari Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Budaya UGM. Eh, saya mau tanyakan, biasanya kalau dalam ilmu taklim itu kan ada ilmu yang bermanfaat itu ketika kita bisa menghormati guru kita. Nah, sekarang ini kan ada misalnya guru maupun dosen itu cuma mengajar saja, tapi dia tidak memberikan apa yang sebenarnya kita butuhkan. Misalnya kayak sopan santun atau apa gitu, itu jarang diajarkan kepada kita. Nah, terus bagaimana cara kita agar ilmu yang kita dapatkan dari guru tersebut itu bisa bermanfaat dan kita itu tetap bisa menghormati guru tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih uh, kepada Gus Chandra atas diberikannya kesempatan bertanya kepada saya. Uh, saya ingin menanya, uh, eh, menanyakan ini Gus. Sejujurnya saya senang ada acara seperti ini dan seringkali kalau saya pribadi di awal itu misalnya ada acara seperti ini tuh uh, di hati ini ada semangat, maksudnya ada senang ya. Tapi kalau udah berjalan uh, kalau misalnya perjalanan itu seringkali kita seringkali saya itu lupa uh, bisa dibilang niatnya agak berubah-berubah nah apakah ada uh, nasihat untuk saya pribadi dan apakah harusnya seperti apa di lingkungan yang seperti ini Gus terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum. Namanya siapa tadi Yoga Pak Yoga oke okay, terima kasih Penanya yang ketiga yang berjilbab biru Ya UGM tahun ketiga. Hmm, mohon maaf kalau suara saya kurang kencang. Yang mau saya tanyakan, ketika saya masuk ketika saya memutuskan untuk kuliah di Fakultas Pertanian, yang saya niatkan itu pokoknya apapun yang saya pelajari di sini harus nyampe ke tujuan saya yaitu petani-petani di Indonesia. Pokoknya apapun yang saya pelajari harus nyampe, harus bisa dipahami, harus bisa dimengerti mengerti mengertinya agar pertanian Indonesia bisa berkembang seperti yang diinginkan selama ini. Nah, implikasi dari niat saya itu kadang-kadang saya berpikir kalau praktek itu lebih penting daripada hanya sekedar mempelajari teori untuk memperoleh nilai yang bagus. Begitu. Saya sering konsultasi sama orang tua saya perihal niat saya tersebut yang dalam bahasa singkatnya saya bilang kalau saya sama sekali nggak peduli nilai karena kalau ketika saya peduli tentang nilai saya, yang saya takutkan niat utama saya bakal terbengkalai, bakal teralihkan oleh hal tersebut. Hmm, dan ketika orang tua saya mendengar hal ini, beliau menyayangkan kata-kata saya tersebut. Yang mau saya tanyakan, apakah dari kata-kata saya atau dari niat saya ada yang salah? Atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya dari Bapak dosen, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi eh, Pertama perlu diklarifikasi Nama saya Yohanes Haryanto On Saya bukan dosen jadi saya ingin jelaskan sedikit mengapa kami ini bisa hadir di sini. Jadi eh, Gusmus, kami mempelajari sebuah ilmu yang menurut kami bermanfaat, tetapi kok bangsa ini eh, lalai atau tidak peduli. Jadi sebelumnya saya ingin jelaskan mengapa saya bisa hadir di sini. Jadi tanggal 1 hari Selasa kami bertemu dengan Profesor Sujito dari PSP dari Fakultas Hukum Nah, ketika pulang kami melihat eh, spanduknya ini ilmu yang bermanfaat. Eh, topiknya ini kok rasanya pas dengan apa yang saya dan saya ingin pertanyakan pada bangsa ini. Jadi begini, Gus Gus, saya seorang Katolik yang takjub sebenarnya dengan ajaran Islam. Mengapa begitu? Karena ketika saya tanya pada Mbah Google, Bagaimana posisi Islam, eh, posisi ilmu dalam Islam itu loh. Saya masukin. Luar biasa semua itu sekali sekali bloknya itu. Jadi saya orang Katolik bisa tahu bahwa ada surat Al-Quran Mujadalah ayat 11 itu sangat jelas menempatkan ilmu ini di posisi yang sangat tinggi itu. Jadi saya mendalami Gusmus ilmu yang namanya sumber daya otak, kemampuan otak kiri IQ, kanan kreatif. Ilmu inilah yang yang tidak dipedulikan sehingga kami meyakini bangsa kita ini terjerumus jadi bangsa kuli, bangsa pecundang. Jadi ke, kita semua tahu bahwa kekuatan manusia itu salah satunya di otaknya. Kita tahu bahwa kita itu belajar ilmu pengetahuan itu termasuk di fakultas kedokteran karena otak. Jadi sumber daya otak itu kita IQ, pertama untuk kiri IQ kanan kreatif. Yang saya pertanyakan, kalau masalah pengukuran kita sudah tahu, mengukur IQ. Yang saya gugat adalah hukum perubahannya. Jadi ilmu ini kan cuma memahami hukum perubahannya. Nah, ini sama sekali tidak dipelajari bahkan di Fakultas Keguruan FKIP. Yang saya pertanyakan, Gus Mus, Pertama, apakah ilmu ini tidak bermanfaat sehingga guru-guru yang sebagian besar muslim itu tidak mempedulikan ini atau yang kedua apakah bangsa kita itu lalai terhadap ilmu ini sehingga tidak ada satu lembaga yang mengurusinya sekian Gus Mus terima kasih atas waktunya terima kasih saya ulang sekali lagi eh, Penanya pertama Fani dari Fakultas Sastra Indonesia ya Apa? Ilmu dan Budaya Ilmu Budaya Oke eh, Tentang bagaimana menghormati guru Dalam hal ini yang manfaat Karena guru juga saat ini sangat jarang mengajarkan tata susila gitu ya. Lebih pada poin-poin mata kuliahnya Kemudian Yoga dari Fakultas Kehutanan sendiri Tentang terjadinya perubahan-perubahan niat ya, seiring waktu bagaimana e, menyikapi hal tersebut yang ketiga Safira dari Fakultas Pertanian berniat untuk apapun yang dipelajarinya agar bisa dimengerti oleh para petani sehingga lebih mementingkan praktek daripada teori dan tidak terlalu mempedulikan nilai e, apakah hal tersebut salah terus yang keempat Pak Yohanes memberikan e, pengajaran tentang posisi ilmu di mata Islam sangat tinggi ternyata kedudukannya ilmu bermanfaat sangat banyak tapi bangsa ini dalam keadaan lalai sehingga sumber daya otak tidak dipelajari dengan maksimal apakah ini karena dianggap ilmu tersebut tidak bermanfaat atau bangsa ini yang lalai dalam mempelajarinya silakan bos eh, yang pertama Kaitannya ilmu yang manfaat dengan menghormati guru. Itu biasanya gurunya yang menanamkan begitu. Kalau kamu tidak menghormati aku, ilmumu nggak manfaat. itu. <laughs> Jadi apa namanya? Sebetulnya tidak itu ya. Ilmu manfaat itu ini tadi Anda menukil dari taklim muta'alim. Kita itu ada ilmu itu. Ada yang menganggap ilmu yang manfaat itu kalau ilmu itu diajarkan lagi. Jadi Anda setelah lulus jadi sarjana kehutanan, nanti Anda mengajar di fakultas kehutanan. Itu yang menganggap itu manfaat. Emang ya manfaat. mendapat gaji yuk. <laughs> manfaat ada yang mengatakan manfaatkan ya ilmunya itu dimanfaatkan anda terus berkecimpung dalam hutan mau mau e, jagain hutan kita atau mau merusak hutan kita itu tergantung ini kemanfaatan dan itu semua memang kalau di dalam e, kalangan pesantren itu menyatu dengan penghormatan kepada guru. Karena apa? Karena kita menghormati guru itu menghormati ilmunya. Karena guru itu yang mentransfer ilmu kepada Anda, maka sudah sepatutnya Anda menghormati guru, menghormati dosen. Itu. Tapi dosen juga harus meng, harus mendoakan mahasiswa. Kenapa? Karena kalau tidak ada mahasiswa tidak jadi dosen dia. Ini indah balik. Jadi apa namanya? Eh, kalau di pesantren memang harus menghormati guru itu. Tapi bukan bagian pemanfaatan benar lah. Barokah tadi bahasanya ini, barokah bangga. Kalau yang kedua ini kalau sedang begini kok rasanya kok enak, seneng gitu. Nanti keluar lagi, mulai pusing lagi. Jadi <laughs> eh, caranya bagaimana? Caranya cari kawan yang mengingatkan situasi seperti ini. Kumpul kawan-kawan yang bisa membangkitkan semangat Anda. Jangan kumpul kawan yang membuat Anda lupa lagi tentang gairah itu. Itu, cuma itu aja. Kumpuli. Kan kawan banyak itu. Saya itu tidak pernah sekolah. Ini sekolah itu nggak kacau lah kacau pokoknya. Saya yang tamat itu cuma dari pol bawah sampai pol atas. SD SD dulu namanya SR saya tamat itu punya ijazah tapi hilang <laughs> habis itu terus drop out terus saya eh, tingkat tanawiyah ya drop out kan. nanti baru tamat lagi dapat ijazah itu perguruan tinggi Al Azhar University jadi saya jadi PNS tidak bisa diterima karena punya duran tok ini ngisore gak kau <laughs> ijazah mak Nah, untuk mengatasi kekurangan saya karena tidak sekolah itu, maka saya sengaja, sengaja mengumpuli banyak orang, sebanyak-banyaknya. Karena setiap orang itu mesti punya kelebihan ada yang kelebihannya tentang teori kehutanan konservatifnya saya eh, dekat saya dapat ilmu kehutanan ini dekat dengan Andra Malik saya ngerti ilmunya sufi yang sambil nyanyi itu ini jadi amen kumpul kawan itu penting sekali Pak Johannes orang oh, ini jawabannya bisa cepat pertanyaannya pertanyaannya ilmu tidak manfaat atau kita yang lalai kita yang lalai jawabannya jadi kita itu selalu kalau menyanyi tadi itu dengan hikmah bangunlah jiwanya bangunlah badannya tapi yang kita bangun selama ini badannya terus saja semua oh, sampai gendut-gendut gak karu-karuan jiwanya ini kapan Padahal didahulukan itu. Bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya. Kalau dibalik, ya gadok lagu ini. Makanya saya sampai melukis Inul, Berpikir bersama Inul. Saya dimarahi sama kiai-kiai muda itu ya nggak apa-apa namanya kiai muda itu kan belum sampai makamnya kiai tua. Jadi sampai kita itu sampai apa? Berpikir pun itu hanya menggunakan daging. Berpikir. Ketika saya ditanya sama siapa? Andy. Betul. Andy Noya tanya, gitu. kenapa kok Inul? Ya Inul itu menurut saya simbol daging yang paling daging. <laughs> Kalau sudah zikir kok hanya daging tok. Gimana? Bayangkan tuh yang lain-lain. Sampai akan ngilmoni orang hanya dengan teori-teori tok. Bisa. Oh itu belum tak jawab ya. Tapi yang tanya salah apa tidak tadi itu. Sampai anu kurang benar jawaban. Bukan salah tapi kurang benar. Jadi nilai juga penting, teori sama praktek kode pentingnya gitu. Sampai kalau praktek tok tanpa teori pun nggak ngawur. Jadi dua-duanya. Jadi kurang kurang mensinkronkan saja antara teori dan dan praktek. Dan cita-cita anda, niat anda bagus sekali. Jadi itu niat yang contoh niat yang bagus adalah dia cari ilmu soal pertanian untuk membantu petani-petani kita yang mulai merdeka sampai merdeka lagi sampai dijajah lagi, merdeka lagi, dijajah lagi, merdeka lagi, tetap begitu aja nasibnya. <laughs> Jadi Pak Om, ini kalau kita itu hanya ngurusi daging tok ya, ya sudah. Sudah sampai kiamat kurang dua hari ya tetap begini. Makanya harus kita itu manusia, di Tuhan itu, Tuhan itu yang dihitopi, yang diujari oleh Tuhan, yang difirmani oleh Tuhan, itu manusia. Bukan institusi, bukan manusia. Jadi kalau ada apa-apa ya manusianya. Manusianya. Nah, makanya saya di mana-mana selalu mengingatkan kawan-kawan itu jangan sering-sering ke kebun binatang. Nanti bisa-bisa Bonbin itu. Kalau terlalu sering ke sana terus kepengen jadi buaya. Terus dirasani wong awas buaya darat gitu Ini Pengen jadi ular, awas ulomat. Kalau kita tetap jadi manusia, artinya ya itu tadi otak kita gunakan, hati kita gunakan, otak kanan kiri kita pakai, semua yang diberikan oleh Allah kita pakai semua. Jangan ada yang dianggurkan. Kalau Dianggurkan. Apalagi yang begini ini pemimpin-pemimpin. Ya sebar. apa Kata pepatah Arab mengatakan Anna su'ala dini mulukihim Orang itu gantung pemimpinnya Jadi mestinya yang dengarkan begini ini pemimpin betulnya Saya kepengen sekali pemimpin kumpul tak, tapi jatuh <laughs> Nah, kalau ini usik resik-resik apa ya Mesti tak nih. Mungkin itu wajah jauh apa jadi fotokopi ini wong kuna wong tua tua apa gak itu itu tantangannya anak anak muda sekarang kalau sampai nanti ya jadi fotokopi ini pemimpin yang sekarang ya wis ya, saya kepenginnya itu midato nih itu pimpinan-pimpinan itu yang lebih penting itu sing rusak hutan barang itu anak kita mereka kan iya, iya. Ya meskipun konsultasinya kepada Pak Sultan. ya kan Pak Sultan kan ya Sultan loh. Yang minta itu wong atasan loh. Ya baik saja. Wih, itu ngerusak. Di tempat saya Rembang itu dah tempat saya itu air aja tidak ada. Lah kok digali semuanya itu? Dibikin apa tadi itu? Apa namanya yang semen yang mel apa? melter melter bapak lah pokoknya eh, sing ngentekno banyu enggak karu-karuan itu itu yang memberi izin itu mungkin ya konsultasi dulu ke sini kan ya, <laughs> ya terus tegas saja jangan jangan di situ. Sana loh. Di pulau apa sana itu yang kosong. Itu ada pulau kosong itu loh. Dok sana semua kok di Jawa terus semua ini ambruk piye. Nah, tolong pokoknya ada konsultasi ke sini. Oh enggak. Eh. Lah mestinya ya, kalau menurut saya ya, itu itu kan untuk menjaga alam kita ini pemimpin. Nah, kan bisa dibikin petanya. Ini orang ahli macam-macam banyak sekali kita itu. Bikin peta ini di sini tidak boleh. Di sini ada sumber air yang akan habis kalau digali. Ini boleh, ini tidak, ini boleh. Jadi tidak seenaknya pengusaha, kan? pengusaha itu di sini nggak boleh ngalih rono. Rono eh, nggak boleh. Eh, di Pati dulu di Pati nggak boleh pindah ke Rembang. Rembang nggak boleh pindah Blora. Blora nggak boleh. Terus jadi masalah masyarakat terus geger. Lah sana orang punya duit, orang punya duit itu saya katakan tadi terhormat sekali di Indonesia ini. Kalau ada yang demo menentang, dia bisa kulaan pendemo. Kulaan pendemo. Ada sekarang itu ada apa namanya perusahaan demo. Oh iya. Itu juragannya wedok. Wah, bodoh itu. Menerima pesanan eh, demo itu ada 100 orang sekian, baru sekian. Kalau sampai bisa berani berkelahi dengan aparat sekian itu kan. Ya itu sugih semua. bayar ini, Mulane Pak Dekan yang sangkat tangan dimangannya di demo ini itu paham tuh. Ya. Jadi mungkin pikiran sampean samalah dengan saya gitu. Cuma kita kan rakyat jelata. Ya tarik yang guntul-guntul gini ini. Masih ada waktu antara 20 menit untuk kita. E, termin kedua saya buka. Yang paling pojok ya, yang paling satu. Kemudian ini yang baju merah, satu tengah. Yang paling depan biru satu, satu lagi bapak ya satu. Silakan dari yang pertama saya tunjuk tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Darul Ulum, eh, Fakultas MIPA, tapi nggak diterima, jadi nggak kuliah. Eh, mau tanya tadi mengenai tentang banyaknya mahasiswa atau sarjana, terutama di bidang ekonomi ya, dah ya. Itu di Indonesia di Indonesia itu kok masih seperti ini saja padahal kan banyak e, sarjana atau mahasiswa ekonomi tapi ekonomi Indonesia kok nggak berkembang dalam kutip seperti itu. Jadi menurut Pak Dikan atau Mbah Mus atau juga Cak Moderator, eh, bagaimana mau tanya tentang pengkontribusian para sarjana khususnya dalam bidang ekonomi ya uh, untuk mengkontribusikan ilmunya pada negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tengah, ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Nama saya Rizky Amtarti dari Fakultas Kedokteran UGM. Yang ingin saya tanyakan, teman saya, ilmu itu dibagi dua, yakni ilmu agama dan ilmu dunia. Nah, yang sedangkan yang kita pelajari sekarang ini adalah ilmu dunia, yakni, ke, yakni kehutanan. Kemudian yang saya sedikit renungkan itu memang kita butuh ilmu dunia. Uh, uh, bilang buruk-buruk tentang kehutanan tadi sendiri. Oh, khusus untuk fakultas saya kan maba, jadi adakah kiat-kiat khusus buat kita agar menjadi khalifah dan hamba Allah yang baik untuk kedepannya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, Bapak dosen atau bukan saya keliru lagi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohman, uh, dosen dari bagian manajemen hutan. Baik, uh, pertama-tama terima kasih pada Gusmus atas promosi bagian manajemen hutan. Tanpa menyamakan MH dengan rokok, rokok itu semakin serem iklannya, semakin menarik orang untuk menghisapnya. Nah, baik, Oh, mungkin sedikit yang saya tanyakan yang pertama berkaitan dengan menuntut ilmu ya. Tadi ada wajib ain dan wajib kipayah. Kemudian untuk yang wajib ain dan disampaikan berkaitan dengan masalah-masalah Tuhan. Nah, yang saya tanyakan ketika eh, kami ya dan mahasiswa baru ini sudah dipilih oleh Allah untuk masuk ke Fakultas Kehutanan, apakah menuntut ilmu di bidang kehutanan ini menjadi pardu ain bagi kami, bagi mahasiswa yang masuk di Fakultas Kehutanan ini. E, kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan yang tadi ditanyakan oleh Pak Yohanes, ilmu yang bermanfaat. Kami yakin ilmu yang kami berikan selama ini itu ilmu yang bermanfaat. Tetapi disampaikan tadi Gus Chandra, semakin banyak sarjana kehutanan, semakin e, rusak hutannya tadi dijawab oleh Gusmus bahwa kemungkinan ini adalah karena kita lalai. Kita sama-sama lalai untuk mengamalkan ilmunya. Nah, yang ingin saya tanyakan sebetulnya seberapa apa dalam Islam terutama eh, hukuman terhadap orang-orang yang lalai mengamalkan ilmu sehingga apa? Mungkin kita sudah memperoleh ilmu ke hutannya, hutannya tambah rusak gitu ya. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, belum tahu yang berkata. Menuntut ilmu, ilmunya sama apa <laughs> ya, kalau dituntut? ya, sekarang terus segala macam saya mengulang lagi. Ahlul ulum dari Insya Allah lupa, tapi belum jadi. Ya. Menanyakan tentang kontribusi eh, ilmu dan sarjana keilmuan itu terhadap kondisi bangsa saat ini. Tadi Gus sudah mengingatkan tentang bagaimana menutupi kekurangan dengan banyak bergaul agar kita memiliki kelebihan. Manusia ada dua macam, ada yang kelebihan kekurangan, ada yang kekurangan kelebihan. Kita yang mana? yang kedua, tarfi tentang menyeimbangkan antara ilmu dunia dan ilmu agama, bagaimana caranya? Yang ketiga, Yosiana, ya. Kiat khusus bagaimana untuk menjadi khalifah yang baik dan hamba Allah yang baik khususnya dalam hal ini terkait ilmu kehutanan yang dipelajari saat ini. Keempat, rahmat, rahman tentang masyarakat fakultas kehutanan. Setelah, setelah menjadi bagian dari masyarakat fakultas kehutanan, apakah belajar ilmu kehutanan kemudian menjadi fardu ain dan bukan lagi fardu kifayah? Serta tentang bagaimana hukuman terhadap orang yang lalai mengamalkan ilmunya. Monggo, Gus. Tadi eh, seingat saya pertanyaan yang pertama tadi tujukan Pak Dekan segala macam tadi. <laughs> Ini apa namanya? Eh, saya tadi bilang tergantung niatnya orang ya. Ada orang di Indonesia ini belakangan seperti tadi disinggung. Jadi eling kustiara itu ada waktu ujian dok itu pada waktu ada uan apa-apa itu wah itu ada tren anak-anak SMP SMA itu berbondong-bondong ke kiai minta didoain dulu-dulu nggak pernah itu itu saking wedine nek gak lulusan gitu jadi ada kiai yang marah-marah karena Anak-anak ditanya, kamu ingin ilmu yang manfaat apa ingin lulus? Lulus. Ilmu manfaat apa lulus? Lulus itu. Kan. itu sudah sana. Enggak mau doain aku. Karena mereka inginnya lulus. Mendingan yang lulus. Ada yang tidak lulus, tapi ingin langsung saja yang apa namanya instan sekali itu. Jadi sekarang banyak perusahaan ijazah itu. Jadi ya, terus minta ijazah. Jadi, sudah kuliahnya saenake EDW, Sing mulang ya saenake EDW, ung saya mulang tenanan ya mahasiswane ya unuai, Gaji, gajiku ya ora mundak anak ibu apa anak wong dipeni. Semuanya saenake EDW, Akhirnya sarjana pun sarjana saenake EDW. itu bicara bicara elah-elah negatif gitu kira-kira ekonomi yang sampai kenal ekonomi-ekonomi itu ekonomi yang seperti itu ada lagi yang positif ya yang kusnuzonnya ya memang masalahnya terlalu besar masalahnya terlalu besar sehingga ilmunya ekonom ekonomi ini tidak nyandak gitu mikirno ekonomi Indonesia ini tidak nyandak lah kalau bangsa apa itu dengan penduduk Rembang aja banyak penduduk Rembang saya bisa jadi presiden di Singapura Indonesia ini bayangkan sekian ratus juta sekian ratus pulau enggak karu-karuan sekian etnis sekian agama enggak jelas semuanya jadi masalah satu minta BBM naik satu tidak saya kepinginnya beras muda wong gak setuju be. ya saya gak beras ya gabah lah ya maksud saya supaya petani-petani itu merasa ya no undak-undakan rego itu masa dia yang bagian melongsor terus saya nanti mungkin yang apa namanya eh, akademisi ya, akademisi ini yang nanti yang jawab soal ekonomi itu kontribusinya sarjana ekonomi apa sebetulnya saya bukan sarjana apa-apa yang tidak bisa jawab kalau sarjana ekonomi saya bisa jawab itu. ini pertanyaan sampean mestinya kepada sarjana ekonomi ini yang banyak sarjana kehutanan ini sekali lagi tadi ilmu agama sama ilmu dunia itu balik menaik itu londo itu kolonial kolonial tidak ada jadi saya katakan kalau di Islam tidak ada. Ah, semua ilmu fardu. Karena itu kalau kita melaksanakan dengan sadar bahwa itu adalah keperduan dan saya melaksanakan keperduan itu ibadah. Tidak usah menjadi tidak usah menjadi fardu ain, tidak usah. Ya tetap fardu kifayah itu aja. Fardu ain itu artinya semua orang. Nah kalau fakultas kehutanan terus fardu ain, harus di fakultas kehutanan. Ambrol sini itu sama, fardunya sama. Cuma kalau fardu ain semua orang. Kalau fardu ifaya asal sudah ada, yang lain sudah gugur, tidak wajib. Karena di sini sudah sekian banyaknya yang belajar tentang kehutanan, saya tidak perlu belajar kehutanan. Itu namanya fardu ifaya Jadi kalau apapun yang Anda lakukan, kalau di dalam Islam, apapun yang Anda lakukan kalau dikaitkan dengan perintah Tuhan, itu menjadi ibadah. Menurut istilah sampean menjadi agomo. Meskipun Anda kelihatannya seperti baca Quran, itu bisa menjadi dunia. Tergantung sampean. Sampean kalau ikut MTQ, itu dunia. Enggak ono ganjaran belas. Lo niatnya boleh piala kok, bukan pahala kok. Masa orang mau MTQ mau boleh pahala? Itu semua niat. Makanya saya katakan tadi, niat paling penting. Sampai di sini harus niat gimana? Niat cari ilmu. Ilmu itu perdu. Saya menjalankan perdu. Itu sudah ganjaran. Apalagi kalau diniati nanti akan saya sumbangkan ilmu saya kepada rakyat kita, bangsa kita. Oh tambah double. Ganjarannya double. Itu ada. Jadi bukan fardu ainnya, fardu kifayahnya, yang fardunya itu. Ya, itu. Kiat jadi khalifah dan ini paling paling gampang jadi wali bahaya Gusti Allah itu sampai di fakultas kehutanan ini sampai menjaga alam kita itu semua ciptaan Tuhan ini alam semesta ini diperuntukkan untuk kita diperuntukkan untuk kita bukan kita diperuntukkan mereka kita kadang-kadang terbalik sapi itu untuk kita bukan kita untuk sapi Kok kita tunduk sama sapi? Ya salah. Hutan kita jaga, kita lestarikan. Itu tindakan kekhalifahan. Kalau Anda melakukan itu, Anda bisa menjadi khalifahnya Allah. Itu malah lebih dekat. Orang yang paling dekat menjadi khalifahnya Allah itu ya yang menjaga alam Kalau memang ilmu Anda untuk menjaga alam. Kalau ilmu Anda untuk yang lain, makanya niat yang paling pokok. Niat Anda harus sampai pasang. Kok niat katanya Gus Andra ini tidak beli aja kok. Niat yang bagus. Niat saya menjalankan keperduan. Dan keperduan itu masih Anda tambah kalau saya dapat ilmunya nanti akan saya sumbangkan untuk bangsa dan negara itu, itu sudah terus setiap kali Anda kuliah Anda melek sinau untuk ganjaran terus itu itu pentingnya niat pentingnya orang pinter orang pinter itu adalah orang yang bisa niat hmm, makanya setan dengan orang pinter itu lebih takut daripada seribu ahli ibadah yang tidak pinter karena ahli ibadah yang tidak pinter tidak bisa niat niatnya semua isi tok tok kuy tapi kalau orang pinter bisa tidur yang niat bangun niat belajar niat niatnya bener kape untuk ganjaran kape terus ini pertanyaannya nanti apa tadi yang terakhir ini Pak hukuman yang balik ini sing hukum sapa posek no <laughs> yang hukum siapa dulu kalau yang hukum Gusti Allah ya agak wani jawab Gusti Allah kadang-kadang di Ngapura bareng Gusti Allah ya gitu, tapi kalau menurut kitab-kitab itu orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu mu'adzabun min qabli ubbatil wasan Orang yang tidak mengamalkan ilmunya itu diazab sebelum penyembah-penyembah berhala. Oh, ngeri itu. Yang punya ilmu nggak diamalkan itu nanti disiksanya, dihukumnya itu sebelum penyembah-penyembah berhala dihukum. Itu menurut kitab. Eh, menurut Gusti Allah ya terserah Gusti Allah. Oh, <laughs> Gusti Allah mau menghukum nggak mau menghukum itu ya terserah. Gusti Allah itu kan maha semau warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Berali Kasim, saya mahasiswa Fakultas Kehutanan tahun 2015, saya masih baru. Saya mau tanya, saya pernah mendengar guru saya bilang kalau ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang bagaimana kita mendapat ilmu itu lebih mendekatkan kita kepada Allah dan lebih banyak kita mengingat kepada Allah. Terus adakah langkah-langkah saya menjadi mahasiswa Fakultas Kehutanan agar mendapat ilmu yang setelah mendapat ilmu itu kita lebih dekat kepada Allah dan yang kedua saya kan tadi yang pertama kan kita harus perlu niat setelah niat pastinya kita harus melanjutkan dengan tindakan-tindakan yang tepat terus bagaimana adakah tanda-tanda orang yang niat dan langkah-langkahnya itu sudah tepat agar mendapat ilmu yang bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya itu mahasiswa baru pak. Saya mahasiswa lama pak. Ya silakan. <laughs> Angkatan 2007, Fakultas Kehutanan UGM. Nama? Uh, nama saya Wira pak. Uh, saya mungkin menjawab uh, sisi dari yang sudah pernah sarjana, Pak. Uh, Alhamdulillah sudah sarjana, Pak. Hmm. Jadi uh, ada suatu dilematis saat kami sarjana kehutanan, apakah ingin melanjutkan kerja di hutan atau tidak kerja di hutan, Pak? Atau kerja di PNS salah satunya, Pak. Nah, uh, hampir seluruh kami merasakan apabila kami kerja di HPH, kami hanya dimanfaatkan, tidak bermanfaat menurut kami, Pak. Karena e, sebagian besar, menurut pandangan angkatan saya, loh, Pak, belum tahu angkatan yang lain, Pak. Nah, jadi kami saat kerja di HPH itu merasa kurang manusiawi, Pak. Nah, apakah kami tetap di ilmu kami mengusahakan hutan agar tetap lestari? Apakah kami pindah ke perusahaan-perusahaan hutan? Tapi kami merasa benar-benar bermanfaat karena kami mendapat nilai yang lebih bermanfaat dari kerja di luar hutan. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pemain ketiga yang berkaos merah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin tanya kepada uh, narasumber. Jadi begini, uh, saya memperhatikan bahwa dari dulu uh, dari tahun 1945 mungkin sudah merdeka sampai Indonesia sekarang nih sampai zaman setelah reformasi itu status negara Indonesia itu masih negara berkembang. Padahal kita tahu bahwa banyak uh, dari setelah mereka aja lah itu sekolah-sekolah banyak bermunculan universitas banyak bermunculan dan pondok pesantren hmm, banyak bermunculan kita bisa lihat, lihat yang terkenal saham pesantren Gontor ada banyak terus UGM juga ya udah misalnya di, di internasional sudah diakui sekolah-sekolah yang RSBI pun juga sudah banyak dan yang juara-juara dunia pun dari sesuanya pun juga banyak nah tetapi kenapa Indonesia itu masih statusnya masih negara berkembang. Padahal kan sudah mengalami proses untuk panjang. Nah itu kayak kira apa yang salah dalam sistem pendidikan kita? E, mohon penjelasan e, eh, Ustaz, sorry. Terima kasih. Nama saya Aji, Aji. Aji dari? Nah, Fakultas Kehutanan Angkatan 2012. Oke. Okay. Yang keempat terakhir, Bapak silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama saya Listriono. Uh, saya alumni kehutanan tapi cuma kesasar-sasar kemana-mana. Jadi yang menjadi masalah bagi saya bahwa antara niat kita dan realitas kadang-kadang berbeda. Saya masuk kehutanan, menuntut ilmu ya ya saya terbetanan ya tapi apa daya ternyata takdir saya masuk ke becukai ya. di becukai dari nol lagi menuntut ilmu la baru lagi utara nggak dipakai ya. jadi kita menuntut ilmu becukai lagi baru yang menjadi masalah ternyata di lapangan sangatlah berbeda ilmu yang kita tuntut di lapangan ternyata ya berlainan lah yang benar jadi salah yang salah jadi benar ada ada jeruk makan jeruk wah ini ternyata teori nggak berlaku di situ yang menjadi pertanyaan saya ya bagaimana sikap kita untuk menghadapi seperti itu karena memang terus terang lingkungan memang kayak gitu dan ilmu kayak kayak di situ nggak dipakai gitu loh ya toh ya yang di problemnya permasalahan itu saya masuk ke hutanan ma, ma, bergelimpang di ke biaya juga dan apa ma, keuangan lah jadi kalau melihat Gusmus tadi uh, kitabnya bilang kayak gitu saya jadi bingung juga ya mau apa ini ya? karena ya takdir udah saya menuntut kehutanan masuk ke ilmu lain ilmu lain kita mau laksanakan ternyata berbeda dengan kenyataan ya jadi dilema sehingga ya sampai sekarang saya masih masih belum bisa mengamalkan ilmu secara sempurna ya apa saya itu ilmu kehutanan apa ilmu ekonomi sih ya? mungkin itu dari saya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sebelum dijawab saya ulangi lagi penanya pertama tentang uh, ilmu yang manfaat adalah ilmu yang mendekatkan daripada Allah nah bagaimana menyesuaikan antara tindakan dan niat apakah sudah seiring sejalan atau belum penanya kedua tentang uh, setia pada pilihan, bertahan, bekerja sesuai dengan keilmuan di Fakultas Kehutanan dan di ilmu kehutanannya, tapi ternyata dianggap hanya dimanfaatkan saja, sehingga tidak manusiawi. Apakah benar jika kita berpindah ke tempat lain, tapi kita bisa menjadi bermanfaat di situ? Yang ketiga tentang e, status Indonesia yang sampai saat ini masih negara berkembang walaupun banyak kemajuan-kemajuan yang telah kita capai, apa yang salah dengan sistem pendidikan kita. Yang keempat, tentang idealita dan realita yang berbeda. Sehingga teori menjadi eh, seperti tidak berlaku di lapangan, lingkungan tidak mendukung keilmuan kita, sehingga kita menjadi ikut berubah juga. Bagaimana menyikapi, hal tersebut? Silakan Gus. Ya, saya menjawab secara umum saja. Jadi saya ulangi lagi bahwa Tuhan itu berfirman kepada kita, manusia. Yang diserai dunia ini adalah kita, manusia. Sedangkan yang lain-lain itu untuk kita. Jadi kita di dunia ini menguasai dan hanya oleh Allah kita dikuasai kita tidak boleh dikuasai oleh tadi saya contohkan tidak boleh dikuasai oleh setan dikuasai oleh sapi dikuasai kita sekarang sudah begitu lemahnya sampai televisi yang kita beli-beli sendiri sudah menguasai kita eh, jam sekian sudah tidur ya nanti malam ada Liga Italia jadi diatur Tidur saja sampai diatur oleh televisi. Kalau saya pening kalau lihat televisi. Kok iso? Mengeluh begitu itu televisinya siapa itu? Lo televisi saya. lo televisi saya sampai suatu orang bosmu. pada bikin posing, lo itu piye itu? Wong televisi bikin posing kok diwingoni terus itu loh. Kita itu tidak menyadari bahwa kita itu khalifahnya Allah. Sampai pun ilmu itu harus tunduk sama kita, bukan kita yang tunduk sama dia. Apalagi uang. Ilmu tunduk kepada kita. Kalau ilmu tidak mengajak kita untuk memberi manfaat kepada sesama, ngapain ilmunya? Biar aja nganggur ilmu saya. Saya cari ilmu yang lain yang bermanfaat. Gitu. Jadi sampai itu niat boleh, punya cita-cita boleh, tapi Jangan terus pakai target itu zamannya Pak Harto target-target itu. Nanti kalau saya sarjana saya akan begini-begini. Paling tidak saya akan di Departemen Kehutanan. Saya bekerja di sini. Tidak. Sudah sampai tutup ilmu saja sesuai sampai sekarang ditakdirkan sebagai mahasiswa kehutanan. Setelah itu sudah serahkan kepada Tuhan. Nanti akan dijadikan apa anda? Ikut saja. Ikut. Itu kenal nggak sama penyair Taufik Ismail. Itu dokter dokter hewan itu. Taufik Ismail dokter hewan, tapi nggak pernah nyekel hewan. Berpuisi terus saja. <laughs> Iya, jadi itu pokoknya anda yang berkuasa. Ilmu anda yang memiliki, terserah anda. Mau anda pakai apa? Bahkan sampai pakai rusak juga bisa. Terus gantung kepada Anda. Karena yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi khalifahnya adalah Anda. Maka semuanya di bawah Anda. Jangan sampai Anda tunduk kepada yang lain. Ini saya ingatkan karena banyak sekali kita itu mungkin karena terlalu lama dijajah. Sehingga mental kita itu kalau tidak mental penjajah ini kalau kuasa terus jadi mental penjajah atau mental jajahan ngono tok ini. Indonesia negara berkembang terus sudah begini ya biar aja kita bilang saja negara maju kan kenapa siapa yang nyalain <laughs> oh, orang bilang negara berkembang ya orang saya negara maju gitu aja <laughs> Kalau mencari apa salahnya sistem pendidikan kita, ya itu sudah terbukti. Saya selalu mengatakan kepada kawan-kawan di desa-desa itu, kalau saya mengatakan bahwa pemimpin-pemimpin kita saat ini, termasuk yang jadi anggota yang terhormat dewan-dewan itu, kalau saya mengatakan bahwa itu adalah hasil dari pendidikan nasional kita, ini logis apa enggak? Mereka menjawab logis. Kalau menjawab logis, pertanyaan saya berikutnya. Anda sudah puas nggak dengan pemimpin-pemimpin sampean sekarang ini? Jawabannya belum. Artinya apa? Artinya memang harus selalu kita tingkatkan sistem pendidikan kita ini mesti ada yang salah. Kenapa tidak menghasilkan pemimpin yang memuaskan? Jadi itu. Itu kalau soal sistem ya, Jadi memang perlu harus terus diperbaiki. Nah, selalu pendidikan di kita itu mengarah ke otak tok. Sini tidak pernah kebagian. Karena memang kita mengadopsinya dari Londo, dari Barat, teori-teori terus di sini kebak teori itu. Karena sini tidak diperkuat, akhirnya stres hmm, jadi wong pinter tapi stres Ngalau tidur gue sempritan jadi ini harus ada imbang antara ini jadi kalau memang di dalam di dalam apa namanya tempat belajar anda tidak ada anda sendiri yang memunculkan dalam diri anda munculkan itu niat ibadah dan sebagainya itu. Ingat terus Tuhan. Ketika Anda belajar, ingat. Saya hanya berusaha mendapat ilmu Tuhan. Tapi yang memberi ilmu engkau. Berikanlah aku ilmu. Setiap kali sampai nangis, jangan sampai lupa sama Tuhan itu sudah sangat beragama sampai tidak meskipun ilmu sampean sampai katakan ilmu dunia. Iya. Itu persoalannya kan semua itu dok. Itu kalau dalam bahasanya ini namanya murokoba Jadi setiap saat anda harus ingat sampai ke hutan ingat Gusti Allah. Saya khalifahnya. Ini harus saya jaga. Ini ada maling pohon-pohon ini ya, harus saya lawan. ada yang merusak miliknya Tuhan yang saya dikuasai beri kekuasaan. Begitu. Jadi apapun ilmu Anda, Anda bisa manfaatkan sesuai Anda sebagai khalifahnya Allah dan hambanya Allah. Jangan sampai Anda diperkosa oleh ilmu sampai terus gule departemen kehutanan apa gule alas terus saya ilmu ini ilmu alas dadi yang digulai alas tok itu. Nah, harus begitu. Tapi Anda yang memanfaatkan ilmu Anda. Jangan ilmu memanfaatkan Anda. Saya kira itu puas tidak puas ya, ya itu. <laughs> Emangnya saya tukang memuaskan orang. <laughs> Demikian sekali lagi mohon maaf terutama kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dosen, Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup ada satu pertanyaan dari Gus Picus untuk Gus Gusmus khususnya. Apa ini? Bismillahirrahmanirrahim. Uh, bukan hanya kepada Gus Mus, tapi Gus Gusmus dan Gus Chandra. Dari tadi kan yang kena mahasiswa terus ya. Saya tidak bertanya Gus, hanya ingin minta nasihat untuk kami dosen. Jadi dosen terutama seperti seperti saya ini biar lebih benar gitu Gus. Jadi saya kadang-kadang kadang-kadang uh, saya terpikir pertanyaannya Gus Chandra pada saat itu, Gus uh, eh, orang yang mendirikan universitas pertama kali siapa? Wah saya nggak tahu Gus. Kalau kamu tahu, pertanyaan selanjutnya adalah dia kuliah di mana? ya mestinya nggak kuliah ya Gus Wong dia yang mendirikan universitas pertama kali gitu kan nah ketika universitas tidak ada belum menjadi institusi yang seperti ini nyatanya bisa melahirkan orang-orang hebat Socrates, Plato dan seterusnya dan seterusnya ya sampai Gusmus, Guskan nah <laughs> kalau Pak Dekan itu <laughs> sudah produk sudah produk institusi gitu kan nah <laughs> eh, produk Londo. Pak Pak, Pak kan Jerman ya. Nah, kami mohon supaya imbang Gus, dikasih nasihat kepada ya dosen-dosen dosen-dosen yang ada di sana, terutama diri saya sendiri, agar bisa dalam tanda petik eh, tidak hanya mengajar, tetapi juga mendidik seperti yang Gus mau sampaikan tadi. Itu permintaan Gus bukan pertanyaan. Matur nuwun kepada Gusmus dan Gus Chandra. Terima kasih. Ambo kan aku. Eh, mohon maaf Gus ikut menjawab. Uh, yang abadi itu murid, sedangkan guru tidak abadi. Karena setiap guru itu pasti murid, tapi tidak setiap murid jadi guru. Jadi belajar itu wajib, mengajar itu sunnah. Bahkan dalam keyakinan saya, guru yang tidak mengajar apapun itu sebenarnya sedang mengajar. Tidak ada guru yang tidak mengajar. Yang ada adalah murid yang tidak belajar. Guru boleh memberi sedikit, tapi murid harus mengambil banyak dari gurunya. Nah, asalkan kita bisa memahami bahwa setiap guru pun adalah murid, maka guru tidak akan pernah berhenti belajar. Dan guru mulai mengajar dengan belajar tentang muridnya. Tanpa belajar tentang muridnya, maka dia hanya akan mentransfer ilmu saja tanpa mengerti apapun yang benar-benar dibutuhkan oleh muridnya dan tidak tahu titik berangkat masing-masing muridnya. Itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih. Cukup. Eh, oke, kita sampai persis pada waktu yang sudah ditentukan oleh panitia, yaitu setengah 12. Seperti yang disampaikan Gusmus tadi, Gusmus sukanya yang bebas, tidak bertema, silahkan mencocok-cocokkan sendiri menurut isi kepala dan isi jatah kita masing-masing. Yang jelas Gusmus mengingatkan tentang bagaimana berniat dengan baik dan menjaga niat itu kemudian Gus mengingatkan bahwa kita adalah wakil-wakil Allah yang seharusnya menguasai dunia dan tidak sebaliknya bukan justru dikuasai oleh dunia yang menguasai kita adalah hanya Allah saja sehingga kita selalu memanfaatkan ilmu itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, sangat luar biasa sekali pencerahan dan petua-petua yang akan diberikan oleh Gus Mus dan juga Gus Malik Chandra. Dan semoga kita semua tersadarkan kembali dengan niat kita untuk masa baru mungkin dibenahi. Mungkin niat-niat yang sedikit goyah mau dibenahi lagi menjadi mahasiswa yang sukses nantinya. Dan ke mahasiswa tua juga diniati lulusannya gitu ya. Mahasiswa, yang, mahasiswa yang sudah tidak baru. Masa yang tidak, tidak baru lagi, oke seperti itu. Baik, kita akan sampai pada acara di ujung acara, yaitu sebelum kita sampai pada penghujung acara, sebelumnya akan ada penyerahan kenang-kenangan kepada pembicara dan moderator. Kepada Bapak Satyawan Pudiatmoko selaku Dekan Fakultas Kehutanan UGM, diperkenankan untuk memberikan kenang-kenangan kepada Kiai Mustafa Bisri selaku pembicara dan juga Gus Chandra selaku moderator pada acara kali ini. Dipersilahkan. Kenangan-kenangan pertama diserahkan untuk Kiai Haji Mustafa Bisri beri yang mulia kepada pembicara kita pertama. Selanjutnya diberikan kepada Gus Chandra selaku moderator kita. Baik, terima kasih. Tentunya selama kurang lebih tiga jam kita berada, berada di majelis ilmu ini banyak sekali keberkahan-keberkahan, pencerahan-pencerahan yang telah kita terima. Semoga nantinya menjadi inspirasi untuk hidup kita ke depan dan semoga menjadi pribadi yang unggul lebih, lebih unggul lebih baik dari pribadi yang sebelumnya seperti itu dan semoga selalu terjaga niat baik dan semangat positifnya. Baik, selanjutnya sebelum acara kami tutup, akan diumumkan dulu sebentar. Ada apa sih Mas? Ada sedikit pengumuman. Setelah ini untuk seluruh hadirin beserta para dosen diharapkan untuk setelah ditutup acara ini untuk menuju ke Taman Tengah. Taman Tengah di sebelah mana ya Mas ya? Di dekat masjid begitu. Begitu. Menye sediakan oleh baik jadi setelah acara ini akan ada makan besar di Taman Tengah ya. akan iya. ada jajanan kuliner Nusantara dan juga angkringan gratis untuk semuanya harus diniati ya kita harus berbagi ya harus rata gitu ya jangan tamak jangan sampai ada yang bawa kresek gede gitu ya masukin buat pulang bawa kos astagfirullahaladzim gitu ya niati yang baik-baik saja baik kami berdua selaku MC saya Dian Yalita dan rekan saya Andre Saya Putra mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para hadirin dan juga para pembicara. Terima kasih, semoga selalu menjadi manfaat untuk kita semua ya Mas ya. Baiklah, akhir kata hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.